وإياكم الحمد لله kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan anugerah dan karunia kepada kita seluruhnya dan tentu saja termasuk di antara anugerah Allah yang terbesar adalah taufik dan inayahnya kepada kita seluruhnya untuk kita bisa berkumpul dalam majlis ini di mana kita saling tawasaw bil hak, tawasaw bil sabar, tawasaw bil marhamah dan seperti biasanya materi kita dalam pengajian hari Ahad ini sesungguhnya awalnya adalah materi aki, akidah dengan kitab Lum'atul I'tiqad dan syarahnya oleh Syekh eh, Lum'atul I'tiqad oleh Syekh Muwafaquddin Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dan syarahnya oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Tetapi pada hari ini karena masih sementara diaturnya jadwal-jadwal yang ada karena dahulu materi tersebut adalah materi yang diperuntukkan bagi santri-santri kita atau santri santri wati kami yang ada di Ma'had Ummahatul Mukminin serta bapak-bapak dan saudara-saudara kita yang hadir dalam kajian kelas fikih di SD Anas ini. Namun kemudian ketika dipindahkan ke masjid maka tentunya kami mohon maaf sebelumnya perlu ada pengaturan, penjadwalan dan lain sebagainya. Sehingga dengan demikian pada hari ini untuk sementara kita akan membahas Kitabul Adab. Ya, mohon maaf ini. Ya, sampai mungkin akan clearnya, fixnya jadwal-jadwal yang disusun kembali insyaallah taala karena dengan berdirinya masjid ini dan kedua kita ingin agar masjid tidak hanya dimakmurkan dengan ibadah kepada Allah tetapi juga dengan majelis ilmu dan karena itu beberapa majelis-majelis yang sebelumnya berada di luar masjid ini kemudian ditarik untuk masuk ke dalam masjid dan akhirnya tentu saja seperti yang tadi kita sebutkan membutuhkan penjadwalan ulang pengaturan yang baik agar kemudian maslahatnya lebih besar manfaatnya lebih banyak dan untuk menghindarkan apa-apa yang tidak kita harapkan. Oleh karena itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada hadirin yang datang yang mungkin dengan semangat untuk mendapatkan keterangan dan penjelasan dari para ulama seputar masalah akidah. Pada hari ini kita akan belajar adab dulu. Adab yang dimaksud nantinya juga merupakan salah satu di antara kitab yang mukarrar, kitab yang dijadikan sebagai pegangan dan materi kajian tetap kita insyaallah taala di Masjid Ibnu Abbas ini yaitu kitab yang berjudul Kitabul Adab oleh Syekh Fuad bin Abdul Aziz Asy-Syalhub yang dalam edisi terjemahannya alhamdulillah telah diterjemahkan itu dengan judul Fiqhul Adab fikih tentang adab ya yeah. dan adab yang dimaksud dalam pembahasan kitab tersebut adalah adab islami adab syariah adab-adab yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan syariat ya oleh karena itu kita dapatkan dalam kitab yang kami maksud kitabul adab oleh Syekh Fuad Syalhub adab-adab yang lengkap ya kalau saya bacakan mungkin daftar isinya sebagai gambaran akan buku yang akan kita bacakan insyaallah taala dimulai dari adab salam ya, yang paling pertama adabul Quran adab terhadap al Al-Quran terhadap kalam ilahi setelah itu adab tentang salam adab izin adab al-liqa pertemuan ya adab ziarah adab bertamu adab majlis sampai berlanjut kepada adab makan dan minum adab menghadiri masjid, adab tidur, adab menjenguk orang sakit, juga sampai kepada adabul hiwar, eh, adabul jawar, adab bertetangga, sampai yang terakhir dari pembahasannya yaitu bab ke-22 adabul doa. Adab-adab dalam ber, berdoa. Ini bahasan-bahasan yang bisa kita dapatkan dalam kitabul adab tersebut. Karena itu pantas untuk disebut kitab itu sebagai Fiqhul Adab atau dengan judul yang lain Ensiklopedia Adab. Ya, jadi kumpulan dari adab-adab Islami yang dipetik dari keterangan Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dari penjelasan para ulama, ya. Maka ini yang akan kita eh, jadikan pegangan Insya Allah taala dalam majelis-majelis kita yang lainnya dan seperti yang kita sebutkan tadi eh, kita akan membahas materi ini berbeda dengan pertemuan-pertemuan sebelumnya kita membahas materi akidah ini karena apa yang ada dari keharusan untuk mengatur jadwal kembali dan mensinkronkannya ya semoga Allah mudahkan <coughs> dan semoga Allah SWT menjadikan kebaikan bagi kita seluruhnya dalam setiap majlis-majlis yang akan dibuat nanti ya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. <coughs> Baik. Ikhwani fi din Allah wa yakum. Pembahasan tentang masalah adab ini adalah perkara yang sangat penting. Ya. Tentang kedudukan adab ini sangatlah penting bagi kita. Meskipun terkadang sebahagian kita mengabaikan atau melalaikan perkara tersebut. Ya. Dan yang dimaksud dengan adab tentu saja adalah adab syariah yang tercakup di dalamnya perkara-perkara yang hukumnya wajib dan yang sunnah serta perkara-perkara yang mesti ditinggalkan dari perkara yang haram dan yang makruh. <coughs> dengan kata lain, bahwa adab yang dimaksud adalah adab yang luas ya namun seringkali juga disebutkan oleh para ulama sebagai adabul yaum wal lailah adab keseha, keseharian adab yang kita kerjakan dalam aktivitas kehidupan kita pagi maupun malam hari ya maka tentang kedudukan adab kita dapatkan dalam keterangan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana sahih riwayat Muslim dari Salman Al-Farisi. Hadis yang masyhur yang disebutkan oleh para ulama dalam bab qadaul hajah. Bab buang air. Adab buang air, ya. Bahwa berkata orang-orang musyrik atau berkata orang-orang Yahud kepada Salman Al-Farisi. Qad 'allamakum nabiyyukum kulla syai'in hatta al-khira'ah. Nabi kalian telah mengajarkan kepada kalian segala sesuatu hingga kepada bab khiraah. Khiraah yang dimaksud wazannya wazan, wazan fi'lah yang dalam bahasa Arab disebut sebagai ismul hay'ah. Bentuk kata benda yang menunjukkan keada keadaan. Ya, seperti eh, dhi'jah misalnya ya. Ya maka dia adalah suatu perkara yang berkaitan dengan buang air adab buang air ya tata cara buang air maka berkata orang Yahudi bahwa atau orang musyrik nabi kalian telah mengajarkan segala sesuatu dari perkara yang bermanfaat bagi kalian hatta al-khiraah hingga kepada masalah buang air maka berkata Salman Al-Farisi sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu wardahu ajal betul ya qad nahana an nastaqbilal qiblata bi bawlin wala qaitin betul kami telah dilarang oleh Rasulullah untuk buang air menghadap dan membelakangi kiblat ya wa nahana an nastanjiya bil yamin dan kami dilarang cebok pakai tangan kanan ya kemudian beliau menyebutkan jumlah dari adab-adab yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam maka hadis ini di antara keterangan yang menunjukkan kepada kita kedudukan adab dalam Islam. Ya. Bahwa ternyata perkara adab ini adalah perkara yang sangat penting dan mengetahui tentang kedudukan dan kepentingannya bahkan golongan non muslim ya mereka terheran takjub akan kesempurnaan syariat Islam ya Bagaimana hatta masalah buang air pun dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diajarkan, ya. Maka ini menunjukkan kepada kita apa yang disebutkan dalam hadis sahih riwayat Muslim dari Abdullah bin Amr bin Anas as Rasulullah SAW bersabda ma min nabiyyin illa haqqan alaihi ayyadulla ummatahu ala khairin ma ya'lamuhu lahum وينذرهم من شر ما يعلمه لهم Tidaklah ada seorang nabi kecuali haqqan alih Wajib baginya ayyadullah ummatahu untuk menunjukkan kepada umatnya ala khairin ma ya'lamu lahum kepada satu kebaikan yang ia tahu bagi mereka wa yundiruhum min syarrin ma ya'lamuhu lahum dan memperingatkan mereka dari kejelekan yang ia tahu jelek bagi mereka. Jadi kewajiban para nabi adalah mengingatkan umat kepada kebaikan dan menuntun mereka kepadanya dan menyampaikan dan memperingatkan umat dari kejelekan dan melarang mereka dari perkara tersebut. Itu kewajiban nabi. Demikian pula berkata Abu Darda dalam riwayatnya yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya Beliau mengatakan laqad tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah telah wafat. Wa ma ta'irun yatiru bi janahihi fis sama illa dzakara lana minhu ilma. Telah wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidaklah ada seekor burung yang mengepakkan kedua sayapnya di udara kecuali Rasulullah akan menyebutkan bagi kami ilmu yang ada di baliknya. Ya. Maka jika perkara yang berkaitan dengan masalah burung yang mengepakkan sayap telah disampaikan oleh oleh Rasulullah kepada umat selama ia mendatangkan manfaat dan kebaikan kepada mereka maka lebih-lebih lagi perkara yang berkaitan dengan permasalahan agama mereka perkara yang tidak tegak penghambaan kepada Allah kecuali dengannya sebagaimana hakikat dari penciptaan manusia wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan kita tahu bahwa ibadah memiliki ketentuan dan syarat. Dan ajallul qurbat, ibadah yang paling utama adalah salat. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Abu Hurairah, sahih riwayat Bukhari Muslim, لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ Allah tidak menerima sholat seorang di antara kalian jika dia berhadat hingga dia ber, berwudu. Ya, maka hadis ini menunjukkan kepada kita syarat diterimanya ibadah sholat adalah taharah bersuci. Ya, dan yang bersuci yang dimaksud adalah wudu jika dia hadas karena hadas kecil dan mandi jika dia hadas besar. Dan di antara apa yang diwajibkan untuk ditinggalkan dan dibersihkan diri kita darinya adalah kotoran dan na, najis. Dan ini diantara perkara yang berkaitan dengan adabul khiraah, adab buang air, adab buang air. Maka jelas dalam hadis yang tadi kita sebutkan hadis Salman Al Farisi petunjuk bagi kita bahwa sungguh telah ada keluasan dari Allah Subhanahu wa taala serta rahmatnya yang besar dengan mengutus Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengajarkan kepada mereka Alkitab dan As-Sunnah dan mensucikan hati mereka dan di antara perkara-perkara yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah apa yang berkaitan dengan adab tersebut ya maka ikhwani fid din azanillahu wa iyyakum jika telah kita ketahui kedudukan adab dari hadis Salman Al-Farisi meskipun disebutkan sebagian dari adab-adab tersebut yaitu adabul khiraah maka sesungguhnya telah datang pula keterangan-keterangan dari para ulama tentang pentingnya mempelajari adab di antaranya apa yang diriwayatkan dari Imam Malik bin Anas Imam Darul Hijrah bahwa beliau berkata kepada seorang pemuda dari Quraisy ya ibna akhi wahai anak saudaraku wahai ponakanku yang dia bentuk dari perkataan menyapa yang diinginkan dengannya istinas, yang diinginkan dengannya untuk menjinakkan hati, melembutkan hati dan untuk ya menjadikan hati yang diajak siap untuk menerima nasihat. Nasihat, ya ibnu akhi, wahai anak saudaraku, ta'allam al-adaba qabla an tata'allam ilma. Belajarlah engkau adab sebelum engkau mempelajari ilmu. Ya. Adab yang dimaksud oleh Imam Malik di sini adalah adab ilmu tentu saja. Adab yang berkaitan dengan il dengan ilmu. Namun dia juga menunjukkan kepada kita tentang kedudukan dan pentingnya mempelajari adab-adab is Islam itu sendiri. Kita tahu bahwa sesungguhnya perkara syariat ini hanyalah mungkin untuk kita ketahui dengan mempelajarinya. Fatta'allum maka belajar dan mempelajari jalan yang dengannya kita mengenal ilmu-ilmu syariat. Kata Nabi, "Innamal ilmu bitta'allumi wa innamal hilmu bittahallumi." Sesungguhnya ilmu itu dengan mempelajarinya. Dan hilm kelembutan, kasih sayang, kebijaksanaan itu dengan berlatih dengannya. Ya. Maka ilmu dipelajari. Ya. Dan ilmu qabla al wal amal. Ilmu mendahului ucapan dan perbuatan. Sebelum kita berbuat, sebelum kita berbicara, maka haruslah didasari dengan il, ilmu. Seperti yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya, babu al-ilmi qabla al-qauli wal amal وقال الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك باب ilmu sebelum berkata dan berbuat sebelum berucap dan bertindak kemudian beliau menyebutkan dalil akan ayat akan perkara tersebut yaitu firman Allah dalam surah Muhammad fa'lam annahu la ilaha illallah ketahuilah bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala wastaghfir lidzambik dan mintalah ampun kepada Allah akan dosa dosamu. Maka disebutkan yang pertama ilmu, fa'lam. Setelah itu disebutkan tentang istighfar adzunub, meminta ampunan, berdoa yang dia adalah bentuk dari amal lisan. Ya, bentuk dari amal lisan dan dari adab doa adalah menengadahkan tangan yang dia adalah amal anggota tu, tubuh tentu saja, ya kan? maka didahului semua perkara dari ucapan dan perbuatan tadi dengan ilmu dan ilmu yang paling utama yang pokok adalah ilmu tentang kalimat syahadatain yang dia awal wajibin al mukallaf perkara pertama yang diwajibkan kepada anak Adam umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah maka jika demikian, kedudukan ilmu yang dengannya kita mengetahui perkara syariat ini kemudian disebutkan oleh Imam Malik diperintahkan kepada seorang pemuda dari Quraisy ta'allam al-adaba ya belajarlah dulu adab qabla an tata'allama al-ilm sebelum engkau mempelajari ilmu menunjukkan kepada kita kedudukan ilmu tentang adab Meskipun tentu saja adat itu juga bagian dari il, ilmu. Tetapi menunjukkan kepada kita bahwa perkara ada perkara yang sangat penting. Karena ilmu yang dia memiliki kedudukan yang sangat penting seperti ini ternyata disebutkan oleh para ulama ada yang mendahuluinya. Yang paling penting untuk kita pelajari dan kita kaji. Apa itu? Adabul ilmu. Adab ilmu ilmu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adab il, ilmu, ya. Taib. Demikianlah kita dapatkan keterangan-keterangan di antaranya perkataan kalau yang tadi disebutkan oleh Abu Nuaim dalam Hilyatul Aulia juz ke-6 halaman 330. Yang lain dari perkataan para ulama adalah perkataan Yusuf bin Al-Husain. Beliau mengatakan bil adab tufhamul ilm. Bil adab tufhamul ilm dengan mempelajari adab, mengetahui adab, kita akan memahami ilmu, tufhamul ilmu, akan difahamilah ilmu itu. Nah ini perkataan yang penting pula disebutkan oleh Imam Abu Bakar Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitabnya Iqtida Al-Ilmi Al-Amala. Kewajiban ilmu atau ilmu yang mewajibkan untuk beramal. Beliau mengatakan berkata Yusuf bin Al-Husain bil adab tufhamul ilmu. Dengan adab kita memahami ilmu. Dengan adab difahamilah il, ilmu. Dan ini mengisyaratkan kepada kita afat, penyakit, cacat yang ada pada diri kita. Yang ada pada kebanyakan dari talabatul ilmi. Yang mereka mengatakan bahwa mereka telah belajar ilmu sekian lama namun mereka kurang merasakan kelezatan ilmu, tidak merasakan apa yang ada di kenyamanan dan keindahan il, ilmu itu. Maka boleh jadi ini disebabkan karena kita gagal dalam mempelajari adab-adab ilmu. Demikian pula seorang yang mengatakan, kami telah belajar sekian tahun. Ya. Tetapi kami merasa pertambahan ilmu kami sedikit. Ya, ataupun apa yang datang dari ilmu dan pemahaman yang kami dapatkan keluar masuk masuk satu hari keluar satu tahun keluar masuk ya. lebih lama keluarnya daripada lebih lama di luar daripada di dalam gitu ya maka ini boleh jadi sulitnya kita memahami ilmu tersebut disebabkan karena khalal kelalaian kita dalam mengamalkan adab-adab il, ilmu. Ya. Maka kalimat ya Yusuf Ibn Husain ini kalimat yang ringkas. Namun ternyata memiliki makna yang begitu dalam. Menunjukkan kepada kita kedudukan adab. Dengan adablah kita kemudian akan mengetahui ya apa yang ada dari ilmu itu dan kita akan bisa mendapatkan manfaat yang terbesar dari ilmu yang kita pelajari ya taib oleh karena itu kita dapatkan mahna murid dari Imam Ahmad bin Hambal seperti yang disebutkan dalam Syiar Alam Nabla menyebutkan tentang gurunya Imam Ahmad belum mengatakan sahibtu Aba Abdullah fata'allamtu minhu al-ilma wal adab aku telah bersahabat melazimi Abu Abdullah Ahmad bin Hambal. tu minhu, maka aku belajar darinya ilmu dan adab. Dan masyur kita dapatkan riwayat yang menunjukkan bagaimana orang-orang yang hadir di majlis Imam Ahmad bin Hambal begitu banyak, ribuan orang yang hadir. Namun ternyata di antara mereka kebanyakannya hanyalah mengambil adab dari Imam Ahmad bin Hambal. Mereka hadir bukan untuk mencatat ilmu atau mengambilnya kebanyakan mereka adalah mempelajari adab dari Imam Ahmad bin bin Hambal ya maka ini kedudukan para ulama ya dan bagaimana sikap mereka terhadap adab ilmu itu sendiri telah kita sebutkan tadi bahwa keterangan-keterangan yang datang ini berkaitan dengan adab ilmu adab mempelajari ilmu, adab mengajarkan ilmu, adab seorang guru eh, murid kepada gurunya, adab seorang murid dengan murid yang lainnya, ya akran dan lain sebagainya. Tetapi kita ingatkan sesungguhnya itu juga bahagian dari adab syar syariah yang luas. Adab syari syariat yang luas, ya, interaksi antara seseorang dengan orang orang lain dan bagaimana dia pun berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Adab dengan makna yang luas merupakan bentuk perkara yang penting ya dan karena itulah para ulama Islam telah menulis kitab-kitab yang menjelaskan tentang perkara-perkara adab tersebut. Ya. Di antaranya yang paling masyhur adalah kitab Adabul Mufrad karya dari Imam ya Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullah taala. Ya, Adabul Mufrad. Ya, eh, kalau tidak salah mungkin juga akan ada bagian dari muqarrar di majlis di hari-hari yang lain dengan kitab ini. Wallahu a'lam bissawab. Ini kitab Adabul Mufrad. Disebut dia Adabul Mufrad karena dia merupakan juzuk ya kitab yang ditulis oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah taala khusus berkaitan dengan bab tertentu dari bab ilmi ilmu yaitu adab maka dia masuk dalam kategori juzuk bentuk penulisan hadis ada beberapa bentuk kata para ulama diantaranya jami sunan musnad dan juzuk juzuk adalah tadi ya kitab yang mengumpulkan hadis-hadis Rasulullah dengan sanatnya fi babin muayyan dalam satu bab tertentu. Ya. Satu bab tertentu. Ada berapa ajza ya. Nah, kitab Adabul Mufrad dari Imam Al-Bukhari itu masuk dalam kategori juzuk. Bukan sunan, bukan jami. Ya. Dan tatkala dalam kitab Imam Al-Bukhari yang lebih masyur dari ini yaitu Jami Imam Al-Bukhari juga terdapat Kitabul Adab juga terdapat Kitabul Adab bahagian dari bab-bab dari Kitabul Jami maka disebutlah dia adab al-mufrad juzuk yang khusus tentang adab tersebut disebut dengan adabul mufrad ya untuk menunjukkan bahwa dia kitab yang berbeda dengan kitab al-adab yang ada dalam kitabul jami ya adabul mufrad ini diantara kitab yang menjelaskan tentang adab-adab dia menyebutkan hadis-hadis Rasulullah SAW dengan sanatnya ya dan diantara kitab yang ditulis oleh para ulama adalah kitab Adab Syariah wa Minah al mariyah karya dari Imam Ibn Muflih Al-Hambali ya kitab yang juga sangat bagus ya berkaitan dengan adab-adab syariat dan di antara kitab yang ditulis dalam perkara seperti ini adalah kitab al Albab oleh As-Safaraini dan yang paling bagus dari kitab yang memuat tentang adab yang dituliskan oleh seorang ulama dalam bentuk cerita dan kejadian peristiwa yang berlalu adalah kitab yang sangat bagus yaitu kitab yang dikarang oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala ya yaitu kitab beliau ya, Zadul Ma'ad في هدي خير العباد زاد المعاد في هدي خير العباد زاد المعاد ini kitab yang paling bagus berkaitan dengan masalah adab ya karena dia menceritakan tentang kehidupan Rasulullah SAW dan adab-adab keseharian beliau ya baik dalam masalah peperangan maupun tentang khutbah beliau ketika beliau melaksanakan ibadah haji dan lain sebagainya disebutkan berurutan ya nah maka kitab al-adab yang kita bahas insyaallah taala yang ditulis oleh Syekh Fuad bin Abdul Aziz Asy-Syalhub ini beliau mengambil meringkas dari tiga kitab yang disebutkan tadi. Yang pertama Zadul Ma'ad fi Hadi Khairul Ibad, yang kedua Adabus Syar'iyyah Ibnu Mufli dan yang ketiga Gitaul Albab oleh Imam As-Safaraini. Beliau meringkas kemudian poin-poin adab dari perkara dari kitab ketiga kitab tersebut kemudian dia bawakan dengan uh, bentuk yang ringkas, uslub atau metode yang tepat yang sesuai dengan keadaan zaman kita sekarang ini, ya. Maka kemudian lahirlah kitab yang dalam versi Indonesianya fikih adab. Fikih adab. Insyaallah uh, nanti bisa didapatkan kitabnya ini. Mudah-mudahan nanti ada yang bisa uh, dibagikan insyaallah taala dalam versi Indonesianya mungkin, ya nah, e, sebagai pegangan meskipun nanti kita akan memberikan tambahan perkara-perkara yang penting, memberikan sedikit catatan apa yang memperjelas apa yang ada dalam uraian pembahasan tentang adab tersebut. Wallahu a'lamu bissawab. Baik, mungkin ini yang bisa kami sampaikan sebagai pertemuan awal kita dengan pembahasan Kitabul Adab atau Fikih Adab atau Ensiklopedia Adab. Selanjutnya mungkin ada pertanyaan dari jamaah berkaitan dengan apa yang kami sampaikan. Kami persilahkan, kami berikan kesempatan untuk eh, mengajukan pertanyaan. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah SWT untuk bisa memberikan jawaban yang sesuai dengan apa yang diridai dan cintai Allah Subhanahu wa taala. Wal ilmu indallah. Baik. <clears throat> pertanyaan bagus sekali ya mengapa atau apa urgensi belajar adab sebelum belajar ilmu pertanyaan sangat bagus ya sesungguhnya para ulama mengingatkan perkara ini bahwa urgensi adab berkaitan dengan ilmu adalah urgensi apa yang berkaitan dengan wasilah apa yang merupakan alat dan sarana yang dengannya kita meraih il, ilmu. Ya, ibarat seorang yang mencoba untuk menimba air dan mengambil di dalam sumur yang dalam tentu saja. Maka dia membutuhkan alat untuk mengambil air tersebut. Ya. Jika ia salah menggunakan alat, maka boleh jadi ia tidak mendapatkan meskipun setetes air. Ya kan? Ya. Demikian pula jika dia mengambil serampangan alat yang dia gunakan, ya. Dia mengambil sesuatu jadikan sebagai timba, ternyata bolong bawahnya, ya. Diturunkan begitu dalam, diambil dan ditarik kok ringan. Ya memang nggak ada isinya. Ya. Maka seperti itulah urgensi adab itu. Adablah yang mengantar kita untuk bisa mendapatkan il, ilmu tadi, ya. Yang dengannya kita meraih il, ilmu. Ya. Dan di antara perkara yang penting dalam masalah ini adalah mauqif dari Ummu Sulaim radhiyallahu taala anha wardaha di mana ia kemudian datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyerahkan putranya Anas bin Malik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya tujuannya agar kemudian anaknya ini menjadi pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya tetapi yang dia targetkan tentu saja adalah agar kemudian Anas bin Malik belajar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adab-adab beliau. Dan ini perkara yang penting. Karena itu Anas bin Malik di antara sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Selain yang terbanyak adalah Abu Hurairah Hurairah dan telah kita sebutkan dalam pertemuan pembahasan masalah tafsir ya Eh, eh, bagaimana perbedaan antara dua sahabat Nabi Abu Hurairah dan uh, Bu, afwan di majelis yang lain ini ya di majelis Umhatul Mukminin ya tentang kedudukan Abu Hurairah dan Abdullah bin Abbas Abu Hurairah hufadu syariah beliau dari penghafal hadis-hadis Rasulullah hanya empat tahun masuk Islam sebelum wafatnya Rasulullah ya tetapi beliau menghafalkan hadis yang begitu banyak ya adapun Abdullah bin Abbas ya bahwa riwayat-riwayat yang dia dengarkan langsung dari Rasulullah yang ia saksikan langsung dari Rasulullah itu terbatas tetapi ia diberikan kemampuan untuk menggali hikmah faedah dari apa yang ia dengarkan dari sabda Rasulullah SAW secara langsung ataupun ia dengarkan dari sahabat-sahabat yang lainnya karena Ibnu Abbas ketika masih kecil kan begitu ya ya demikian pula Anas bin Malik ia dititipkan pada usia yang masih kecil kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Untuk apa? Untuk ia belajar ya adab-adab Rasulullah SAW dan ilmu syariat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwa di antara metode mengambil ilmu yang paling baik pula adalah apa? Tulul mulazamah. Banyak atau senantiasa bersama bergandengan dengan seorang gu, guru yang kita mengambil ilmu darinya. Kenapa? Karena dengan kita bersahabat dengan guru tersebut, mendampingi dalam kesehariannya, kita mendapatkan faedah ilmu yang besar. Karena ilmu tidaklah apa yang diajarkan di majelis semata. Ya kan? Di antara ilmu adalah apa yang dia amalkan Bahkan dialah hasil dan ilmu yang haki, hakiki, ilmu yang menumbuhkan ama, amalan. Maka seorang yang kemudian dekat dengan gurunya, melihat amalannya, maka akan lebih kuat ilmu itu tersimpan dalam hatinya. Maka Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu wardah dititipkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijadikan sebagai khadimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kemudian ia mempelajari adab-adab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dengan itu kemudian ia mendapatkan apa yang ia wariskan kepada generasi sesudahnya dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jelas ya. Baik. Beliau bukan dari golongan ya Abu Hurairah dan para sahabatnya yang beliau dari golongan yang menghafalkan riwayat hadis dalam majelis ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau ikut bersama Rasulullah membantu ya dalam keseharian beliau, ikut dalam safar Rasulullah, hadir dalam peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan darinya ia mengambil il, ilmu. Wallahu alam bissawab. Jadi urgensi adab berkaitan dengan ilmu saya kira sangat banyak ya. Cukuplah kita ingatkan sebagai pertanda tadi bahwa dia adalah wasilah untuk diraihnya ilmu. Ya, seperti yang disebutkan dari perkataan Yusuf bin Hussein. Ya. Bahwa dengan adab difahamilah il ilmu. Adab adalah wasilah. Kesalahan dalam memahami adab ilmu dan menjalankannya bisa berakibat fatal dengan ilmu yang tidak kita dapatkan atau kemudian dengan pemahaman yang menyimpang dan salah. na'udzubillah min min dalik. Wallahu a'lamu bissawab. Itu mungkin jawaban ringkas dalam perkara ini. Nah. Ya. Ya. Adapun definisi adab ya yang disebutkan oleh para ulama, saya belum bisa hadirkan sekarang ya. Tetapi kalau apa yang kita dapatkan dari penjelasan mereka tentang adab ya bahwa adab ya adalah ma yata'addabu bihi al-mar'u apa yang seseorang beradab dengannya ia takhallaqu bihi fal adab akhlak apa yang seorang berakhlak bermuamalah dengannya itulah adab ya seorang yang memiliki akhlak yang baik qila lahu dhu adabin rajulun muhaddab anak atau orang yang terdidik beradab. Eh, dhukhuluk. yaitu punya akhlak yang baik. Jadi itu adab. Adab adalah apa yang berupa interaksi, muamalah seseorang, ya. Dan ia kaitannya dengan akhlak. Cuman bedanya bahwa adab babnya bab suluk. Adab babnya suluk. Suluk adalah apa yang terlahir dari perbuat perbuatan. Sedangkan akhlak jamak jamak dari khuluk adalah halah fin nafsi rasikha kata para ulama. Suatu keadaan dalam diri yang kokoh, kuat tasduru anhal af'al yang melahirkan perbuatan yang disebut suluk tadi. Paham ya? Jadi akhlak ibaratnya mata airnya. Ya, dan apa yang dieksplorasi dari air yang dimanfaatkan dan digunakan itu ibarat su suluk kan gitu ya akhlak keadaan dalam jiwa halatun fin nafsi rasikhah keadaan dalam jiwa yang kokoh tasduru anhal af'al yang terlahir darinya perbuatan-perbuatan min ghairi fiqatin wala rawiyah tanpa perlu untuk mempertimbangkan dan memikirkannya. Suatu keadaan spontan dari dalam diri, itulah akhlak. Ya. Ketika terlahir dalam bentuk perbuatan jadilah dia suluk. Suluk maya suluk rajul minal minal af'al. Apa yang dia kerjakan dari perbuatan, apa yang dia jalani dari perbuatan, itulah adab. Itulah adab. Ya. Dan kalau adab berkaitan dengan akhlak, kita pun mengetahui tentunya bahwa yang namanya akhlak ada dua kata para ulama. Ya. Yaitu yang pertama akhlak yang sifatnya ya seseorang telah berakhlak dengannya sejak lahir ya apa yang sifatnya tabiah dan ada yang kedua yang sifatnya birriyadah dengan latihan dengan latihan jadi ada orang yang memang bersifat dengan sifat tertentu dari sononya gitu katanya kan gitu ya dan ada juga yang mungkin punya sifat yang jelek tetapi dia latih dirinya ya kendalikan hawa nafsunya dan ia kemudian serta-merta berubah dari satu keadaan ke keadaan yang lainnya tatabbu ya apa yang sifatnya ya latihan ya dilatih ya maka ini keadaan dari akhlak itu ya ada dua ya dan diantara keterangan menunjukkan akan hal ini apa yang datang dari hadis-hadis Rasulullah SAW ya seperti yang tadi innamal ilmu bi ta'allum wa innamal ilmu bi ta'allum dalam hadis yang lain wa man yatasabbar yusabbiruhu Allah ya wa man yasta'fif yu'iffahu Allah siapa yang berlatih untuk sabar Allah akan datangkan padanya kesabaran siapa yang berusaha untuk mencukupkan dirinya menghadirkan kona'ah menjaga kehormatan dirinya maka Allah akan jaga kehormatannya menunjukkan bahwa ada akhlak yang dilatih maka demikianlah adab adab ada seseorang yang telah beradab dengan adab yang baik kan begitu ya ya belum diajarkan ilmu tentang adab ia telah menampakkan adab yang baik santun sopan ya tenang dan lain sebagainya kan tetapi juga adab ini ada yang dilatih ya maka tentu saja yang dimaksud dalam pembahasan kita adalah apa yang berkaitan dengan kewajiban dan ketentuan syariat apa yang berkaitan dengan syariat apa yang sifatnya ikhtiari apa yang dia merupakan taklif beban kepada seseorang untuk mereka beradab dengannya baik dalam perkara yang wajib maupun perkara yang sunnah inilah adab dan adab ini seperti yang disebutkan pula oleh Syekh Ibn Utsaimin dalam kitabnya Akhlakul Karimah ada dua akhlak ada dua ya yaitu akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala yang tentunya melahirkan adab kepada Allah Subhanahu wa taala dan akhlak kepada sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala yang melahirkan adab di antara sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ada adab kepada manusia dan ada adab kepada makhluk yang lainnya, ya. Ini makna adab dalam Islam. Luas dan menyeluruh. Adab adalah interaksi, ya. Ketentuan-ketentuan, perkara-perkara yang disyariatkan untuk kita beradab dengannya, berinteraksi dengannya berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala atau sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Itulah adab. Wallahu a'lamu bissawab. Ya, kalau itu contoh konkretnya misalnya. Akhlak dermawan atau sifat dermawan. Orang yang mudah untuk membantu saudaranya. Ada anak yang seperti ini. Ya. Tetapi apa yang ada dari sifat seperti ini mungkin terjadi perubahan. Mungkin terjadi perubahan. Ya. Maka seorang yang memiliki sifat kedermawanan terlihat sejak kecil. Ya, atau sifat ringan tanganlah suka membantu lihat orang kesusahan dibantu ada orang yang jatuh barang segera diambilnya ya ini sifat akhlak apa yang sudah ada sejak lahir ya tetapi ini bisa bergeser ketika dia dewasa misalnya ternyata karena pengaruh lingkungan ya faktor kebiasaan ia menjadi orang yang cuek dengan lingkungan ya ia menjadi seorang yang kikir lagi pelit. Kan begitu? Nah, ini telah terjadi pertentangan. Apa yang ada dari akhlak yang dari awalnya tadi dengan apa yang terlahir dari suluk atau adabnya yang terlihat sekarang pelit dan kikir. Mengapa terjadi? Karena kebiasa kebiasaan yang berubah atau lingkungan yang merubahnya. Ya, ya. Maka contoh konkret bisa terlihat pada seorang anak Mana yang akhlaknya memang ringan tangan sejak awal, mana yang tidak. Ketika dia melihat misalnya orang tuanya sedang kerepotan. Ya. Yang satu serta mentah ikut membantu. Ya, maka itu terlihat. Ya. Ini disebut akhlak. Tapi ketika sudah terlihat dalam bentuk perbuatan, itu disebut a adab atau suluk. Itu disebut adab atau suluk. Ya. Dalam hadis Abu Hurairah muttafaqun alaihi Rasulullah bersabda, "Kullu mauludin yuladu alal fitrah setiap anak terlahir di atas fitrah fa'abawahu maka kedua orang tuanya yumajjisani wa yunassirani wa yuhawidani maka kedua anaknya kedua orang tuanya menjadikan dia Yahudi Nasrani atau maju Majusi ya ini menunjukkan kepada kita tentang faktor lingkungan ya yang bisa merubah apa yang ada pada seorang anak dari fitrah yang lurus dan akhlak yang muli mulia. Allahumma salim. Semoga Allah menjaga anak-anak kita agar senantiasa terjaga akhlak dan budi pekerti mereka. Amin ya rabbal alamin. Sekira jelas, Pak? Nah. Ya. Ya. Ya. Yeah. ya. Baik. Ya, fikum. Pertanyaan dari Bapak tentang masalah marah misalnya sebagai contoh dari sifat atau akhlak, ya. Bahwa kita diharuskan untuk mengendalikan ya dan mengarahkan kemarahan kita itu agar kemudian tidak mengantar kita kepada apa yang dimurkai dan dilarang Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak menanyakan tentang apakah ada contoh dari syariat tentang bagaimana kita mengatur supaya tidak jadi menjadi seorang yang pemarah. Nah, kita ingatkan kembali bahwa sifat marah sifat yang mesti ada pada setiap manusia. Tabiat itu pasti. Ya kan? Ya, itu jelas. Karena itu benar dalam hadis disebutkan innal ghadab minasyaitan. Marah itu dari syaitan, tapi bukan semua marah. Bukan semua marah. Karena itu disebutkan di antara sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau tidak pernah memukul dengan tangannya pembantu maupun istrinya. Tetapi jika diinjak kehormatan Allah, maka akan sangat besar kemurkaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita pun ingat hadis Abdullah bin Abbas Rasul bersabda, "Awsaqu ural iman al-hubbu fillah wal bughdhu fillah." Ikatan iman yang paling kokoh adalah cinta karena Allah dan benci dan benci berkaitan dengan marah juga kan gitu. Ya. Bugdun wa bukan hanya terbalik-balik gitu, ya. Tetapi memang ada kaitan antara keduanya. Ya, tidak akan mungkin ada kemarahan tanpa adanya benci kepada sesuatu itu. Paham ya? ya Maka kalau begitu marah juga itu sifat, sifat tobiat manusia. Ya. Tetapi tatkala kemarahan kebanyakannya mengantar kepada apa yang tidak terpuji akibatnya maka datanglah nas-nas syariat memerintahkan kita untuk mengendalikan emosi dan amarah wal wal al ghaib wal afina 'anil nas dan orang yang mampu menahan marahnya dalam hadis Rasul mengatakan man man kadhama ghairan wa huwa qadirun ala an yunaffidahu Siapa yang mampu mengendalikan emosinya, menahan amarahnya, dalam keadaan dia mampu untuk meluapkannya. Disebutkan keutamaan da'ahullahu ala ru'usil khalaik. Akan dipanggil ia di hari kiamat di hadapan makhluk seluruhnya. Thumma yukhayyiru minal, minal huril ainid masya'a Kemudian diperintahkan untuk memilih dari bidadari yang mana yang dia inginkan. Ini keutamaan, ya. Jadi menahan marah dituntunkan. Nah, kalau begitu, adakah tuntunan syariat untuk mengendalikan diri kita agar kita tidak sampai menjadi seorang pemarah? Ingat, pemarah yang akan meluap-luapkan emosinya, marah yang bisa mengantar kita kepada perkara yang dimurkai Allah. Nah, ada sangat banyak keterangan di antaranya ketika datang seorang kepada Rasulullah SAW dan mengatakan, Ya Rasulullah, ausini, wasiatkanlah aku. Maka Rasulullah mengatakan, La takbab, jangan kamu marah. Hadis yang disebutkan oleh Imam Nawawi dalam Arbaun An-Nawawiyah. Faraddada miraran. Sahabat ini mengulang berkali-kali. Artinya dia minta wasiat. Berarti wasiat yang penting kan begitu? Aus ini. Ternyata nasihat Rasulullah adalah la taqdab. Jangan marah. Maka dia menyangka, ih, ini sepertinya perkara yang jelas. Jangan marah. Ya, Sedangkan yang saya minta adalah wasiat yang penting. Maka dia mengulang berkali-kali. Rasulullah pun mengulang jawabannya berkali-kali. La takdab. Dan ini menunjukkan kepada kita kedudukan apa yang dimaksud dengan sabda Rasulullah la takdab, la takdab ini. Ya, seperti yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali bahwa makna kalimat la takdab bukan hanya bahwa kita jangan marah. Ya kan? Ya, kita justru ingin tahu bagaimana kita supaya tidak bisa tidak mudah ma marah. Maka kata beliau bahwa perintah apa yang datang dalam hadis Rasulullah tadi untuk kita tidak marah atau larangan untuk marah sesungguhnya larangan untuk kita menghindarkan diri dari sebab-sebab yang mengantar kita kepada kema kemarahan. Jadi apa? Tinggalkan perkara-perkara yang mudah menyulut kemarahan kita. Seperti seseorang yang dilarang oleh dokter untuk makan makanan yang berkarbohidrat misalnya atau berkolesterol tinggi apa yang dilakukan dia akan menjauhi makanan-makanan seperti itu kalaupun ia makan sedikit saja ya tidak tahan lidahnya gatal ingin makan udah rindu rasanya bagaimana ya maka dia makan sedikit saja untuk mencicip itu pun ditambah dengan obat untuk mengendalikannya kan begitu ya, ya. demikian pula halnya tentang marah tadi marah ada kondisi-kondisi yang mungkin menyebabkan kita untuk mudah marah. Terlalu lelah misalnya. Ya kan? Ya, keadaan keadaan psikologis. Juga keadaan yang berkaitan dengan hati. Tidak kalah pentingnya, yaitu kurangnya keyakinan kita akan takdir Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh apa yang disebutkan dalam hadis Anas bin Malik Sahihat Bukhari Muslim ketika Rasulullah datang ya melewati sebuah kuburan dan mendapatkan seorang wanita yang sedang menangis di sebuah kubur. Kubur anaknya yang meninggal. Maka diingatkan oleh Rasulullah SAW. Kata beliau, Ittaqillah wasbiri. Bertakwalah engkau kepada Allah, wahai sang wanita, dan bersabarlah. Apa jawab sang wanita? Ilaika anni fa innaka lan tusib bi musibati maka ia justru mengatakan pergilah engkau dariku dia tidak tahu itu Rasulullah disangka orang biasa yang menasihati dia menegur dia sabar bertakwalah kepada Allah maka dia jawab ilaika anni enyahlah engkau dariku fa innaka lan tusib bi musibati mengapa dia sampai lancang mengucapkan ucapan itu ucapan yang tidak layak diucapkan kepada orang yang memberikan nasihat Apalagi siapa? Rasulullah SAW. Karenanya akhirnya setelah diberitahu bahwa dia adalah Rasulullah, ia pun datang ke rumah Rasulullah untuk meminta ma maaf. Kalimat selanjutnya menunjukkan sebabnya. Apa itu? Fa inna kalan tusib bimusibati. Engkau tidak tertimpa musibah seperti apa yang menimpa aku. Artinya apa? Sang wanita dalam keadaan kalak, goncang, labil, Kenapa? Karena kuatnya musibah yang menim menimpa hingga berkurang pula kesabarannya. Berkurang pula keridoannya. Seandainya ia ridho akan takdir Allah dengan sempurna, maka tidaklah ia mengucapkan kecuali inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Ya kan? Ya. Maka diantara sebab yang memancing kemarahan adalah kurangnya keyakinan akan takdir Allah. Kurangnya kesabaran kita atas apa yang terjadi dari perkara yang tidak seperti apa yang kita inginkan. Anak kita misalnya atau sahabat kita berbuat sesuatu yang ternyata perkara itu sesungguhnya adalah takdir Allah, ya kan? Telah menjadi takdir dan kapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tetapi kita kadang terlupa maka kita akhirnya marah. Perkara yang yang lainnya adalah apa? Agungnya dunia, besarnya kedudukan dunia dalam diri kita. Semakin besar dunia dalam diri kita, dalam pandangan mata kita, <coughs> maka semakin mudah kita untuk tersulut dengan kemarahan atas apa yang kita dapatkan dari berkurangnya dun dunia. <coughs> Kedudukan dilecehkan misalnya, ya kan? Kita merasa gengsi kita sedang diobok, ob, diobok-obok, kan gitu, ya? Diambil barang kita, ya, dihilangkan milik kita, maka kita pun serta merta marah. Dan kemarahan kita akan semakin besar tergantung dengan kadar kedudukan dunia di mata kita. Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka kata para ulama, sabda Rasulullah la taqdab maksudnya adalah jauhilah perkara-perkara yang mengantar kepada kemarahan. Ya. Dan di antara tuntunan Rasulullah SAW dan bimbingan syariat dalam masalah marah ini adalah apa yang disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih seperti yang tadi kita sebutkan innal innal qalb minasyaitan wa innasyaitan minan nar فإذا غضب أحدكم فليتوضأ kemurkaan kebanyakan dari syaitan dan syaitan dari api maka jika seorang di antara kalian marah maka hendaklah dia ber, berwudu ada perintah dari Rasulullah SAW bagi seorang yang marah dalam keadaan berdiri untuk duduk jika dia marah dalam keadaan duduk hendaklah dia berbaring apa yang disebut dengan takdirul ahwal merubah keadaan, posisi. Ini juga faktor yang menurunkan emosi. Namun ingat, bukan sekedar merubah keadaan. Jangan sampai kita mengatakan, kalau begitu Ustadz, kalau saya sedang marah dalam keadaan berbaring ini misalnya, maka saya berdiri. Enggak, justru akan semakin ter tersulut emosi itu. Kenapa? Karena yang diinginkan dari kadmul ghair menahan marah adalah kibab. Bagaimana kita mengecilkan diri kita. Ya, membuat posisi kita dalam posisi yang tidak semena-mena, mudah untuk melampias melampiaskan. Kenapa? Karena posisi seperti itu memancing kita untuk meluapkan emo emosi, ya enggak? Pernah lihat dan bandingkan paling tidak, ya. Orang yang marah ketika berdiri dan marah dalam keadaan du duduk. Ya kan? apalagi marah dalam keadaan terikat ya mana yang lebih meluap emosinya yang berdiri kan begitu ya eh, karena dia akan lebih bebas terkadang bahkan kemudian ia menggerakkan tangannya mencederai dan melukai orang lain ya kan dibanding ketika dalam keadaan duduk dia terbatas posisinya ya baring apalagi ya maka ini tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya berwudu merubah keadaan ya posisi dan yang paling penting adalah isti'adah bertawud ya Rasul mendengar dua orang yang bertengkar dan salah seorang marah hingga merah wajahnya maka dia mengatakan sesungguhnya aku tahu sesuatu yang jika ia ucapkan maka akan hilang darinya apa yang ada darinya dari kemarahan yaitu isti'adah isti'adah berlindung kepada Allah dari tipu daya syaitan. Itu di antara tuntunan Pak. Wallahu a'lam bishawab. Ya. ya, ya. Metode? Yeah. iya iya iya Ya. ya. ya. ya. Eh, Rendah. Ya. Yeah. Ya, ya, meditasi, yoga dan sebagainya. Ya. Ya. Ya, perkara yang harus kita ingat bahwa syariat Islam telah sempurna. Maka sesungguhnya kalau kita kembalikan semua perkara dan urusan kita kepada syariat, maka kita akan dapatkan jalan keluar dari semua permasalahan. Termasuk masalah tadi, bagaimana melatih akhlak yang sabar, bagaimana melatih akhlak pemaaf, Bagaimana menghilangkan sifat pemarah. Sesungguhnya semua perkara itu ada tentuannya dalam syariat. Jika kita menjalankan semua syariat dengan lengkap dan sempurna, maka kita akan dapatkan apa yang kita harapkan dari akhlak-akhlak dan budi pekerti yang lurus tadi ini. Ya, cuman mungkin lebih konkretnya lagi. Nah, kita bisa dapatkan itu dalam perkataan para ulama, ya, khususnya yang datang keterangan tentang perkara tersebut dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya kita tidak mungkin untuk mencoba menggali lebih luas Al-Quran dan As-Sunnah tersebut karena keterbatasan ilmu kita. Maka kita ber beristianah setelah Allah Subhanahu Wa Taala dengan apa yang datang dari penjelasan para ulama. Dan untuk itu kitab-kitab yang berkaitan dengan masalah tazkiyatun nufus wa akhlak adalah kitab-kitab yang bermanfaat. Seperti yang diantaranya yang disebutkan oleh para ulama, kitab yang punya bagian besar dalam masalah itu memang adalah kitab uh, Al-Ghazali dengan Ihya Ulumuddin. Tetapi para ulama mengingatkan pula dalam sebagian kitab-kitab tersebut dari perkara-perkara yang yang uh, keliru, ya, yang salah, yang keluar dari tuntunan kitab dan as-sunnah. Sehingga untuk lebih amannya bisa kita ambil lewat ringkasan yang ditulis oleh para ulama, ya, seperti Imam Muafakuddin Ibnu Qudamah ya punya kitab yang merupakan tahdib dari kitab Ihya Ulumuddin ya ya e, judulnya saya ya, ya banyak yang semakna dengan itu pokoknya ya yang mereka menuliskan ya e, intinya buku-buku seperti ini diterangkan dan tentunya yang kita lihat adalah apa yang merupakan dalil dari pendapat-pendapat tersebut ya sehingga seperti tadi masalah marah bagaimana e, merubahnya dari sifat pemarah menjadi tidak pemarah yang tadi kita sebutkan diantaranya bagaimana menanamkan kesabaran kepada sang anak ya atau kepada orang tersebut menanamkan bahwa apa yang terjadi itu adalah telah menjadi ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa taala dan kita bertanggung jawab di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan bagaimana sikap kita terhadap takdir itu. Bukan bagaimana takdir itu kita yang menentukan, bukan. Ya. Kita boleh berharap kebaikan, kita boleh untuk mendapatkan kemanfaatan yang besar. Tetapi semuanya hanyalah dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tasyauna illa an Allah. Maka sikap yang paling penting bagi kita adalah bagaimana kita tetap ridha dan bersabar atas takdir dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Maka menanamkan kesabaran ya. Terus antara ya perkara yang penting mengingatkan bahwa apa yang ada dari kesalahan orang lain yang menyebabkan kita marah dan murka sesungguhnya kita pun tidak jauh dari keadaan itu. Kita pun tidak jauh dari keadaan itu. Dan jika kemudian kita ya marah kepada setiap orang yang berbuat kesalahan terhadap diri kita, maka sudah sepantasnya orang pun akan berbuat sebaliknya. Ya, dan itu akan menyebabkan tidak akan adanya ketenangan, ya, keharmonisan dalam hubungan manusia siapapun dia. Kan begitu. Oleh karena kita diperintahkan untuk bermuamalah kepada orang lain dengan cara yang baik dan bersabar terhadap apa yang datang dari sikap yang kurang baik dari orang orang lain. Itu perkara-perkara yang menuntun kita untuk eh, bersabar. Di antara kitab yang baik dalam masalah ini dan paling penting adalah kitab Riyadus Salihin. Karya dari Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah taala. Di sana berisi ya adab-adab ya yang jelas konkret dan diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan adab-adab kehidupan kita yang bagaimana kita berakhlak dengannya baik kepada Allah Subhanahu wa taala maupun kepada sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Riyadhus Shalihin, kitab yang paling penting untuk kita miliki, ya. Karena dalamnya terangkum perkara-perkara syariat lengkap, ya. Dengan keterangan dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tentu saja dia sangat penting untuk membersihkan hati kita, mendidik dan mengajarkan kepada kita adab-adab Islam yang tinggi.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 Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. <clears throat>